Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan dikit bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad karya al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahimatullah alaih. Bagian atas kalamnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimatullah alaih. Antum lihat bagian atas itu halaman 46. Halaman 46 bagian atas antum lihat itu nomor 37 wa naqulu kama dan kita katakan sebagaimana yang Allah taala katakan maksudnya bagaimana Allah taala mengatakan punya tangan ya kita katakan punya tangan Allah taala mengatakan turun ya turun Allah taala mengatakan datang ya datang gitu loh ya enggak usah kita bikin apa makna-makna sendiri qala Syekh Shalal Fauzan bawah itu catatan kaki nomor 37 naqulu kama qala ta'ala kita berbicara sebagaimana yang Allah taala ucapkan Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah taala dan Allah taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Di dalam ayat ini ada kaidah dalam masalah asma sifat. Siapa yang ingat kaidahnya? Di dalam menetapkan kita harus merinci. Di dalam meniadakan sifat yang kurang kita harus mengglobalkan, global. Paham ya? Apa kaidahnya yang masih ingat? Eh, antum masih ingat antum? Teraman? Kecuali dalam bentuk bantah. Kalau dalam bentuk bantah ketika meniadakan sifat yang kurang dirinci. Lam yalid wa lam Ya kan? Tidak beranak dan tidak diperanakkan bantah orang-orang yang menuduh Allah penyana. punya anak. Tapi selain itu kalau dalam meniadakan sifat yang kurang diglobalkan. Tapi kalau menetapkan sifat yang mulia, sifat yang Sempurna dari Allah Ta'ala dirinci. As-Sami Al-Basir, Al-Alim, Al-Jabbar, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar. Rinci atau enggak? Rinci. Karena apa? Karena kalau merinci sifat yang mulia, sifat yang sempurna itu berarti memuji. Paham ya? Tapi kalau kita meniadakan sifat yang kurang dengan dirinci, itu bukan pujian. Raja itu bukan tukang sampah, bukan tukang sapu, bukan tukang parkir, bukan bukan jualan es, bukan tukang cilok misalkan. Itu benar atau enggak? Benar kan? Raja memang bukan tukang sapu, tukang parkir, bukan tukang jualan cilok, benar semuanya, tapi muji atau enggak itu? Malah ngajak gitu loh. Iya enggak? Ya, coba antum diuji orang. Ya akhi antum masya Allah. Antum itu masya Allah. Bukan tukang parkir, bukan tukang sapu, bukan tukang jualan cilok, bukan tukang tukang jualan sayur, bukan tukang bakso. Memang benar bukan, tapi muji atau enggak seperti ini? Kalau di dalam meniadakan sifat kurang itu jangan dirinci global aja antum ini bukan orang sembarangan misalkan. Antum ini bukan orang yang rendah, cukup. Antum lihat, laisa kamitsli syai. Global enggak? Global. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Taala, global sudah. Tapi kalau menetapkan rinci enggak? Rinci wa huwas sami al-basir. Dan dia adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Apa kaidahnya, San? Naam. Isbatun mufassal, nafiyun mujmal. Paham ya? Naam. Menetapkan secara terperinci, meniadakan secara global. Itu faedah itu dah. Ya, kecuali dalam rangka apa tadi? Membantah. Kalau dalam rangka membantah, ketika meniadakan sifat yang kurang dirinci, lam nyalit, walam nyulat. Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Membantah orang-orang yang mengatakan Allah Taala punya anak. Siapa itu? Al-Yahud wan Nasarot dan yang semisal mereka. Yahud mengatakan Allah Taala punya anak. Siapa namanya? Uzair. Namanya siapa? Uzair menurut orang Yahud. Nasara juga mengatakan Allah punya anak, siapa namanya? Eh? Isa. Kata mereka dibantah lam nyalit walam nyulat. Jadi kalau antum datang dalil kok dirinci dalam masalah meniadakan kekurangan itu fungsinya membantah. Fungsinya membantah. Kita lanjutkan dikit lagi. Hadil ayatu nattakhidhuha qa'idatan. Masya Allah. Ayat ini kita jadikan kaidah. Jadi antum kemana mana hafal ayat ini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah taala dan Allah taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Wa naruddu kita bantah dengannya alal musabbiha Kita bantah dengan ayat tersebut untuk membantah siapa musabbiha orang-orang yang menyerupakan Allah taala dengan makhluknya. Wa naruddu dan kita bantah dengan ayat tersebut alal mu'attilah untuk orang-orang mu'attilah. Mu'attilah itu siapa sih? Mu'atilah itu orang-orang yang menolak nama dan sifat atau sifat saja. Yang menolak nama dan sifat kemarin kelompok apa? Jahmiyah. Yang menolak sifat saja kelompok apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala itu sami bila sama, basir bila basar. Allah Ta'ala itu zat yang mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allah Ta'ala itu zat yang maha bicara tapi tidak punya pembicaraan. Allah Ta'ala itu zat yang mendengar tapi tidak punya pendengaran. Ini malah ngejek seperti ini. Ini Mu'tazilah. Dibantah orang Asy'ariyah kalian berdua pengecut. Eh, Mu'tazilah banci. Kenapa banci? Karena dia gayanya menetapkan nama tapi sifat enggak mau. Disebutkan para ulama ya, mukhannas, mukhannas banci. Paham ya? Nah, kalau, kalau Jahmiyah kan Jahmiyah terang-terangan enggak punya nama enggak sifat kafir sudah selesai. Mu'tazilah ini gayanya enggak oh, seperti itu. Allah taala punya nama tapi enggak punya sifat. Dijelaskan sama orang Asy'ariyah kalian berdua keliru. Allah Ta'ala punya nama dan sifat tapi cuman berapa? Cuman berapa kata orang Asyairah? Ada berapa? Tujuh saja. <laughs> Cuma tujuh katanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa pantunnya ingat ya? Pantun mengenai nama-nama yang ditetapkan oleh orang Asyairah. Hah? Yang masih ingat? Antum masih ingat antum? Hayun, Alimun, Qadirun, Wa kalamu lahu iradatun kada kasam'u wal basaru. Tujuh. Jadi Asy'ariyah ini ingin menjelaskan mereka berdua tapi terjatuh dalam kekeliruan juga. Kalian wahai Mu'tazilah, kalian wahai Jahmiyah, keliru. Yang benar itu kami, Asy'ariyah ini. Allah Taala punya nama dan punya sifat, tapi teman tujuh. Paham ya? Masih keliru enggak? Masih keliru Ahlus Sunnah yang benar. Allah Taala punya nama dan sifat banyak sekali kita enggak mengetahui jumlahnya berapa. Adapun 99 bukan pembatasan tapi menyebutkan keutamaan saja. Paham belum? Jadi kalau Asy'ariyah cuma tujuh aja. Alimun, eh, hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu iradatun, kada kasam'u wal basaru. Tujuh. Allahu musta'an. Ikhwan fil din azza Jadi kesimpulannya ayat ini jangan sampai terlupakan karena ayat yang pendek ini ternyata membantah alubidah wad dalal bahkan dari kalangan Mu'tazilah pun terbantah yaitu Jahmiyah maupun juga Al-Mu'tazilah. Naam, dan juga dari kalangan Musyabbihah juga terbantah barakallahu fikum. Naam, dari kalangan apa? Al-Musyabbihah, Al-Mumatsilah terbantah dengan laisa kamitslihi syai' wa huwas samil basir. Yang kedua itu membantah orang-orang Mu'tazilah. Nasallahu assalamat al-afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.